بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خير الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع بهداه اما بعد اخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan sebelumnya yaitu di kajian Hakikatu al-manhaj as-salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaiha ilaihi fi najatiha wa intisariha li Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala kita sempat kemarin menyisipkan atau membaca penjelasan dari Al-Allamah Rabi' ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dan juga sempat kami sampaikan tentang kesalahpahaman dari sebagian orang bahwasannya barakallahu fikum mengubur fitnah itu atau dengan kata lain mempersatukan kembali barisan yang terpecah atau berselisih dari kalangan kaum muslimin adalah dengan diam sebagaimana hal ini secara makna yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Rufai' Abdul Mu'ti Samarinda Dia menyatakan wa'dul fitnah mengubur fitnah itu dengan diam wa'dul fitnah mengubur fitnah itu dengan diam dan secara atau bisa kita pahami bahwasannya setelah asatidah jumhur melakukan sekian banyak penyikapan-penyikapan bahkan pembiaran pembiaran santri-santri di ma'had mereka memfonis ma'had Jember itu sesat dan menyimpang setelah adanya arahan dan bimbingan dari asyikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala untuk kembali bersatu Nah itu dikesankan oleh al Abdul Mukti bisa diatasi dengan semuanya harus diam. Tidak boleh mengingkari kesalahan-kesalahan tersebut. Yang mana pihak-pihak yang mengingkari kesalahan asatidah jumhur di dalam upayanya mereka yang terus menerus membiarkan api permusuhan dan api perpecahan di tubuh dakwah as-salafiyah ini gak boleh diingkari harus didiamkan barakallahu fikum artinya seberapa besar pun kesalahan mereka gak boleh ada yang membantah tidak boleh ada yang mengingkari dan justru membantah dan juga mengingkari akan menjadi sebab terus-menerusnya perpecahan di tubuh salafin ini akan berlangsung gak akan selesai menurut dia Baik. lalu kemudian kami sempat memberikan isyarat tentang kalam Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala yang menyatakan bahwasannya al-amru bil ma'ruf Wanahyu 'anil munkar itu merupakan sebab bersatunya umat. Sebab bersatunya umat. Maka sebelum kita membaca penjelasan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala dalam syarah Muslim syarah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala terhadap Sahih Muslim beliau yakni Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala membuat judul bab beliau menyatakan babu bayani kaunin nahyi anil munkari minal iman wa annal imana yazidu wa yanqus wa annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari wajibani Nah Ini judul bab yang diletakkan oleh Al-Imam Munawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Sahih al Muslim. Kemudian Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat Allah tabaraka wa taala yang menyatakan wala takunu minal musyrikin atau wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim Wala takunu dan janganlah kalian menjadi kalladzina seperti orang-orang yang tafarraku terus menerus memelihara perpecahan wakhtalafu dan berselisih kapan perpecahan itu terus dipupuk mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat sampai pun setelah datang al-bayyinat kepada mereka. Bimbingan untuk mengakhiri perpecahan dan permusuhan. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang untuk seperti golongan tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla wa ulaika lahum adzabun azim dan mereka inilah orang-orang yang bagi mereka azab yang demikian besar kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yanha hadhil ummata an takuna kal umamil madiyati fi tafarruqihim wa ikhtilafihim Allah Subhanahu wa taala melarang umat ini untuk seperti kal umamil madiyah seperti umat-umat sebelumnya dalam hal apa fi tafarruqihim dalam perpecahan mereka dan perselisihan mereka dan watarkihim al amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar ma'a qiyamil hujjati 'alaihim plus kata beliau Allah melarang umat ini seperti umat-umat terdahulu dalam hal apa? Dalam hal meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam keadaan apa? Ma'akiyamil hujjah. Setelah datang dan tegaknya hujjah yang menyalahkan mereka. Hujjah alaihim walaysa walaysat hujjatan lahum lakin hujjatun alaihim hujjah yang menyerang dan menyalahkan mereka bukan hujjah yang menyokong dan menguatkan mereka enggak Kala Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala fi syarah al akidah as-saffariniyah قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون dan hendaklah kalian ada sebagian dari kalian ini ummah sekelompok orang yang yad'una ilal khair mengajak kepada kebaikan wa ya'muruna bil ma'ruf dan melarang dari per, uh, eh, afwan dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Apa balasannya? mengajak kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ulaika humul muflihun. Diberitakan oleh Allah orang-orang yang menegakkan amalan-amalan ini adalah orang-orang yang muflih. Kemudian beliau yakni Syekh Ibn Utsaimin membawakan ayat yang lainnya wala takunu كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم persis ayat yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir sebelumnya Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah beliau melanjutkan fadalla dzalika ala anna tarkal amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari mujibun lil ikhtilaf maka ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa sikap meninggalkan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar pasti mengakibatkan munculnya ikhtilaf berarti apa? para talabah sekalian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu namanya memelihara permusuhan sama saja apa? tetap memelihara perselisihan beda ya cara pandangnya ulama Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dengan cara pandangnya Ustadz Abdul Mu'ti Ustadz Abdul Mu'ti menilai bahwasanya wa'dul fitnah dengan apa? dengan diam gak boleh ada yang mengingkari kesalahan-kesalahannya asatidah jumhur diam kami lebih mendengar nasihat al-alim ar-rabbani siapa dimaksud yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala pertanyaannya yang perlu diajukan kepada dia apakah nasihatnya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala itu nam hanya sebatas diam ya perintah beliau wa aslihu amrokum perbaiki keadaan kalian di mana ini bukan bimbingan beliau ya kritikan-kritikan kalian tidak sampai menyebabkan perpecahan di mana ini kenyataannya sampai sekarang terus dipelihara perpecahan Barakallahu fikum. Bimbingan beliau untuk mengadakan daurah al-mustarakah mana ini? Bimbingan beliau untuk saling tazawur mana ini? Mengakhiri permusuhan dan perpecahan muskilah bainal ikhwah. Justru bahkan ikhwah dan saudara-saudara kita yang memposting dan menyebarkan audio beliau dikeluarkan dari grup. Grupnya dikunci. Dianggap bahwa itu sebagai fitnah. Dikemanakan kenyataan ini wahai Ustaz? Maka sikap Anda yang menyatakan bahwasanya wa'dul fitnah, mengubur fitnah itu dengan diam atau dengan kata lain mendiamkan kesalahannya para asatidah jumhur yang prinsipil yang tidak menghendaki adanya persatuan salafin ilal an itu sikap tersebut ya cara pandang Anda tersebut adalah cara pandang tetap memelihara fitnah Dan kami yakin bukan itu yang dimaukan oleh Syekh Al-Bukhari. Iya. Andaikan terjadi sulh yang hakiki sekalipun bukan terus kemudian menggugurkan syariat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang salah didiamkan ya, yang benar gak dibela, Barakallahu fikum. Ini kata Syekh Ibn Utsaimin, maujibun lil ikhtilaf. pasti akan mengakibatkan yang namanya ikhtilaf artinya ikhtilaf tafarruq wa tamzikus salafiyin akan terus terjadi selama apa selama cara pandangnya Ustaz Abdul Mukti ini diikuti harus apa menyikapi kemungkaran-kemungkaran asatidah jumhur yang terus memelihara perpecahan di tengah-tengah da'ah di tubuh dakwah salafiyah ini harus dengan apa? diam. Tidak boleh diingkari. Tidak boleh diluruskan dalam keadaan kesalahan itu sudah tersebar dari ujung timur sampai ujung barat perpecahan dari mana? dari ujung timur sampai ke ujung barat siapa yang mengakibatkan? asa tidak jumhur terus kemudian didiamkan begitu terus kamu nyatakan sikap mendiamkan kemungkaran mereka dikatakan itu sebagai upaya wa'dul fitnah mengubur fitnah la khat akhtak anta ya akhi wa hadha zahirun kata Syekh Ibnu Utsaimin li annana idza ja'alna kull wahidin ya'malu kama syaa'a tafarraqatil ummah dan ini nampak jelas kata beliau zahir kenapa li annana kalau kita idza ja'alna kulla wahidin menjadikan masing-masing orang membiarkan mereka ya'malu kama bertindak semaunya sendiri mau mengikuti cara pandangnya sendiri cara raban berasio sendiri tafarraqatil ummah kata beliau pasti akan apa terpecah belah umat ini nah Kemudian kata beliau فإذا التزمت الأمة جميعا على العمل بدين الله ائتلفت واتفقت namun apabila umat ini iltazamat serius berpegang teguh semuanya alal amal bidinillah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala semuanya iktalafat maka mereka semuanya pasti akan apa menyatu wattafaqat dan akan bersatu itu pasti wahada huwa sirru fi qawlihi ta'ala dan inilah merupakan apa hikmah atau rahasia yang dikandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Kemudian di dalam karya beliau yang lainnya yang berjudul Minhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidati wal Amal halaman 41 Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala kembali menjelaskan Yara Ahlu sunnati wal jamaati anna al mujtama' al islamiyya la yakmulu salahuhu illa idha tamashsha ma'a ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala lahu Ahlu sunnah berpandangan atau meyakini bahwa al-mujtama' al-islami masyarakat kaum muslimin tidak akan sempurna kebaikannya kecuali apabila berjalan beriringan sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan untuk mereka baru jadi baik masyarakat Islamnya ataukah masyarakat kufarnya gak akan menjadi baik kecuali apa menghormati dan mengikuti syariat yang telah Allah tetapkan untuk mereka ini apa keyakinan ahlus sunnati wal jamaah ولهذا يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره والمنكر كل ما أنكره الشرع وحرمه Ma'ruf itu ialah segala hal yang ditetapkan oleh syariat sebagai kebaikan wa aqarrah dan diakui sebagai kebaikan oleh syariat. Wal munkar sementara kemungkaran kullu ma ankarahu syar'u wa harramah segala hal yang telah diingkari oleh syariat dan diharamkannya Tadi Syekh menyebutkan keyakinan ahlu sunnah itu bahwa kaum muslimin tidak akan menjadi baik kecuali memang harus sejalan dengan syariat yang Allah tetapkan untuk mereka. Walihada atas dasar hal ini ahlu sunnah berpandangan atau meyakini bahwasanya annal al islamiyah la yasluhu illa bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bahwasanya masyarakat Islam kaum muslimin tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa? dengan menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar harus dihidupkan Apakah amar ma'ruf itu hanya perlu dihidupkan pas ketika di zaman tidak ada fitnah? Iya, ketika di masa dahulu. Iya. Di masa dahulu Ustadzuna melakukan tindakan pengingkaran terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Begitu pula beliau-beliaunya mereka para asatidah jumhur juga melakukan kemungkaran. Misalnya kalau 6 kalau salah satu di antara mereka terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan, apakah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dihidupkan pas di masa-masa sebelum fitnah? Ketika di masa fitnah gak dihidupkan, begitu? Nah, Gak akan menjadi baik kecuali dengan apa? Dengan menghidupkan syariat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata beliau rahimahullah, "Li'annana law faqadna hadhal muqawwim" lahasalat tafarruk jelas beliau menyatakan kalau karena kalau kita kehilangan atau melalaikan atau menggugurkan hadal muqawwim ya syariat yang memperbaiki ini tadi lahas sholat tafarruq pasti dan pasti akan terjadi yang namanya perpecahan. Nah, maka wa'dul fitnah seperti yang dipahami oleh Ustadz Abdul Mukti ini bukan mengubur fitnah tetapi melestarikan fitnah. Menurut cara pandangnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena memang beliau menginginkan apa? Menginginkan asyadah jumhur gak oh boleh ada yang mengingkari. Iya, gak boleh ada yang mengingkari, gak boleh ada yang bantah. Iya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan persatuan kaum muslim dan kaum mukmin itu bagian dari iman. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasr Si'bi rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya menjadikan persatuan kaum muslim dan kaum Min di atas dinillah merupakan pondasi iman. Sehingga kalau orang menyetujui perpecahan yang tidak dibangun di atas barakallahu fikum, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i kalau menyetujui perpecahan di atas hal-hal tersebut itu merupakan apa? merupakan ada khalal pada imannya lalu kemudian terus kemudian mau didiamkan begitu dan kenyataan sendiri Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dalam nasihat yang beliau sampaikan dalam dua daurah daurah Al-Imamul Muzin dan daurah Al-Imamul Qayyim di Aden Beliau menyebutkan menukilkan kalam Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Nah, lengkap. Nah, as-sukutu nah, salamah wa qaulul khairi ghanimah. Qaulul khairi ghanimah gugurkan, di tidak disampaikan. Yang diminta apa? Sukut, as-samt, salamah. Sama Iya. Bimbingan Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala yang lalu tanggal 4 Syawal ya 1442 Hijriah barakallahu fikum itu pun juga dipahami sama oleh mereka Syekh menyuruh diam diam diam diam diam yang, di, yang diambil apa? yang diambil adalah diam sementara nasihat-nasihat beliau yang berisi kritikan terhadap beliau-beliaunya tidak apa? Tidak dipublikasikan dan tidak disampaikan kepada salafiyin. Barakallahu fikum. Demikian pula Barakallahu fikum Wasaya masyayikh 10 rojab. 1442 Hijriah pun juga hingga sampai sekarang nggak pernah diposting di channel-channel resminya beliau-beliaunya. Mau dikatakan bersama ulam itu ya dari mana? Ya kan? Mau dikatakan mengubur fitnah itu ya dengan cara apa mengubur fitnah itu? Baik. salat tafarruq meninggalkan ingkar mungkar pasti akan terjadi apa? Terjadi yang namanya perpecahan permusuhan, perselisihan. Wahadal muqawwimu kata beliau. Walil asafi fi hadzal waqti dha'a kada. Dan syariat ini, syariat amar ma'ruf nahi munkar yang muqawwim yang meluruskan kehidupan umat ini walil asaf sangat-sangat disayangkan fi hadzal waqti pada waktu-waktu di hari-hari ini da'ah telah hilang aukada atau hampir hilang li'annaka la tajidu syakhsan ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari hatta fil muhitil qalil al mahsuri illa ma nadar karena Tidaklah engkau mendapati seseorang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sampai pun di sekup atau di lingkup yang kecil ya terbatas ini itu pun jarang kau dapati wa idza turikan nasu hakadha kullu insanin ya'malu ma yurid tafarraqan nas kalau umat manusia dibiarkan begitu saja, tidak diperintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan dan mereka terjatuh padanya tidak diingkari. Semua orang ya'malu ma yurid. Beramal semaunya sendiri. Tafarraqan nas, pasti umat manusia pun akan terpecah belah walakin idza ta'amaru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkari saru ummatan wahidah namun apabila mereka ta'amaru bil ma'ruf saling menghidupkan syariat amar ma'ruf dan saling melarang dari perkara yang mungkar saru ummatan wahidah maka mereka pasti akan menjadi umat yang satu menjadi satu jasad satu tubuh muncul apa persatuan lah kalau amar ma'ruf itu digugurkan iya. dan kemudian dikesankan kepada umat mendiamkan kemungkaran itu merupakan upaya wa'dul fitnah bukan per, bukan persatuan yang akan muncul tetapi apa akan terus menerus terjadinya permusuhan dan perpecahan tetapi kalau ingkar mungkar itu dihidupkan saru dan wahidah maka umat ini pun akan apa akan menjadi umat yang satu khawatir ketidaksetujuan antum ayuhal ustad yang persetujuan antum ini ya ketidaksetujuan antum ini khawatir kami bukan memfonis tapi khawatir barakallahu fikum tanda bahwasanya memang antum kehilang, uh, takut kehilangan pengikut nah orang nggak suka mengetahui kesalahan-kesalahan antum gak suka mengetahui kekeliruan-kekeliruan antum nah dan ini kalau tidak ada pengingkar dari asatidah jumhur berarti asatidah jumhur menyetujui mengikrar ucapan al ustad Abdul Mu'ti yang batil walakin la yalzamu kata Syekh bin Uthaymin idha ra'aita amran ma'rufan an yakuna ma'rufan 'inda ghairik illa fi syai'in la majala lil ijtihadi fi. akan tetapi apabila engkau melihat ada satu perkara yang ma'ruf ini tidak mengharuskan harus ma'ruf pula menurut orang lain selainmu kata beliau illa fi syai'in li la majala lil ijtihadi fi kecuali pada perkara yang memang tidak diizinkan untuk berijtihad padanya ya ikhwah barakallahu fikum di antara antum ini banyak para hafadzatul Quran apakah di dalam Al-Quran ini persatuan kaum muslimin itu bagian dari perkara prinsip ataukah perkara yang masih boleh khilaf perkara istihadiyah gimana Dafa perkara persatuan dalam Al-Quran perkara prinsipil ataukah perkara yang memang perkara istihadiyah boleh orang itu khilaf orang berpandangan bersatu wajib anak berpandangan ya enggak, enggak harus boleh seperti itu Rabi, Hah? wajib perkara wajib nah artinya apa persatuan kaum Muslim adalah perkara yang lama, majalil ijtihadi fi perkara yang tidak diizinkan untuk berijtihad padanya harga mati sudah perpecahan diizinkan kalau memang benar-benar landasan dan alasan perpecahan yang dibangun di atasnya adalah apa? kesyirikan atau kebedaan. innama malil ijtihadi fihi majalun khilaf ini ya kamu nggak boleh memaksakan menurut perkara men, suatu perkara menurut kamu baik menurut orang lain harus baik pula ini dalam hal apa dalam perkara yang memang diizinkan untuk berijtihad perkara khilafiyah adapun perkara-perkara prinsip la abadan tidak boleh sedikit pun faqat ara anna hadha minal ma'ruf wa yaral akharu annahu laysa minhu maka sungguh anak kata syekh melihat bahwasanya perkara ini perkara yang ma'ruf dan orang lain memandang bahwa ini bukan perkara yang ma'ruf kapan sekali lagi ini pada perkara-perkara yang di nam izinkan untuk berijtihad perkara ijtihadiyah wahina izin yakunul marji'u fi dhalika Allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya <coughs> marjaknya rujukannya ialah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam nah Tersisa dua paragraf lagi penjelasan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala. Akan kita baca mungkin uh, eh, tafadol kalau mau adhan, adhan terlebih dahulu. Sebagian duat yang dahulu belajar di Ma'had Fiyush Aslahahumullah dengan adanya nasihat Fadilatul Syekh Al-Ustaz Ad-Duktur Abdullah bin Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala yang di daurah Alimamul Muzani ketiga kemarin Mereka apa? Mereka mencomot nasihat untuk diam dan mengilzamkannya kepada kita Naam Hada nasihatul Syekh Hada nasihatul Syekh Hada nasihatul Syekh Aina tadbik Aina tadbik Aina tadbik Aina tadbik ini nasihatnya Syekh memerintah untuk diam, diam, diam, diam. Mana prakteknya? Ya, dari kalian. Mana prakteknya? Kalian selama ini terus berbicara, membahas kesalahan-kesalahannya asatidah. Ya, membahas enam, eh, membicarakan asatidah. Iya. Lah kita tanya balik antum itu loh, apakah menerapkan nasihatnya Syekh Al-Bukhari untuk bersatu? antum ilal an sampai sekarang ini ayuhad du'at nah kok bisa-bisanya antum mengilzam kami untuk melaksanakan nasihat untuk somt tersebut sementara antum sendiri lupa terhadap nasihatnya Syekh Al-Bukhari untuk bersatu ya luzumus somt ya menetapi diam diam diam uh, somt nah, sukut salam gak selamanya as-sukut itu selamat ya iya baik Secara ringkas, Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala membagi bahwasannya berbicara itu ada yang berpahala ada yang dosa sama juga asumsi diam pun ada yang berpahala ada yang berdosa kapan diam itu berpahala dan kapan diam itu berdosa nah diam itu menjadi berpahala mendiamkan ucapan-ucapan yang buruk perkataan-perkataan yang jelek Nah, menahan diri untuk tidak apa untuk tidak menya, mengutarakan menyatakan kalimat-kalimat yang mengandung dosa barakallahu fikum ini secara ringkas bil makna nanti bisa dirujuk di uh, transkripnya sementara diam yang berdosa itulah adalah mendiamkan atau diam dari perkara-perkara yang dibutuhkan untuk disampaikan berbicara pun dibagi apa menjadi dua berbicara berpahala berbicara yang berdosa nah berbicara yang berpahala adalah perkataan-perkataan yang baik dan termasuk adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar serta berbicara yang dosa adalah engkau berbicara barakallahu fikum sebelum ada bimbingan para ulama sudah berbicara bukankah asatidah Jumur sudah berbicara ke sana kemari nah sudah berbicara ke sana kemari mempengaruhi salafiyin untuk menyikapi ma'ah jember iya sebelum ada bimbingan dan bayan dari para ulama' Terus kemudian apa? Ketika munculnya nasihat Syekh Abdul Al Bukhari hafizallahu taala yang pertama ya tanggal 4 Syawal. Barakallahu fikum. Yang dicomot hanya diam. Kemudian kemarin di Daurah Al Muzan yang ketiga, yang dicomot hanya diam. Diam, diam, diam terus kemudian kita di, apa diilzamkan ya di, diwajibkan untuk apa? Untuk diam. Mana tatbiq? Wa nasihatu Syekhul Ula. Hal tabaktumuh? هل طبقتموها طيب kita lanjutkan قال العلامة فاكه العصر فضيلة الشيخ محمد ابن صلاح الوثيمين رحمه الله kata beliau والأمر بالمعروف سبب لوحدة الأمة واجتماعها wattifaqiha wa'tilafiha Al-amru bil ma'ruf merupakan sebab persatuan umat tidak seperti yang dinyatakan oleh Ustaz Abdul Mukti. Diam, diam, diam, diam. Sana asatidah sebesar apapun diam. Ini namanya apa? terus menerus menyimpan dan melestarikan perpecahan wahai ustadz sebab persatuan umat itu dengan apa al amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar seperti kata Syekh al amru bil ma'ruf sababun li wahdatil ummah sebab bersatunya umat sebab persatuan umat sebab sepakatnya umat dan saling mencintainya mereka satu sama lain dalilu dzalika qaulullahi taala dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم Kata beliau melanjutkan wa hadzal ladzi dzakarahu Allah azza wa jalla annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari sababun lil ijtima'i wa adami tafarruq walil ulfah wa Al adawati amrun yashhadu bihil waqi' perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini bahwasannya amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi sebab ijtima' sebab persatuan wa adami tafarruq dan terhindarnya dari perpecahan sebab ulfah melembutnya hatinya kaum muslimin saling mencintainya satu sama lain di antara mereka wa adamil adawah dan terhindarnya dari yang namanya permusuhan merupakan perkara yang telah disaksikan oleh fakta di lapangan kata beliau Iya, amar ma'ruf nahi mungkar itu sebab apa? Bersatunya umat. Lau anna ba'dana dakhala al-masjid wa shalla <clears throat> wa ba'dana baqiya kharij al-masjid yabi'u wa yashtari. Andaikan sebagian kita masuk ke dalam masjid kemudian menunaikan ibadah salat tapi sebagian yang lainnya masih di luar masjid sibuk sama perniagaan, jual beli, saling tawar menawar. Asyik apa? Asyik jual beli. Alaisa tafarrukan kata Syekh. Bukankah ini namanya perpecahan? Bala hada tafarruqun. Tentu ini namanya perpecahan. Ya, makanya apa? Di hidupkan syariat amar ma'ruf nahi mungkar di negeri Arab Saudi itu dengan apa? Dengan polisi amar ma'ruf nahi mungkar keliling di pasar-pasar mereka. Sudah memasuki waktu azan menjelang waktu azan, mereka apa? Ngoprak-ngoprak, "Yo, salah, salah, salah, salah, salah, tutup semuanya, tutup, tutup, tutup. Ayo, sholat sholat sholat Kenapa? Menjaga wahdatul ummah. Menjaga bersatunya umat. Kalau nggak ada polisi-polisi tersebut, Satunya apa? Satunya sibuk ibadah sholat, menunggu imam datang untuk ditegakkannya sholat iqamah. Yang yang lainnya apa? Sibuk barakallahu fikum jual beli. Kata Syekh, ya tentu jelas ini namanya perpecahan. Tidak berada satu apa? Di satu jalan yang sama haulai yusallun wa haulai yadhakun wa yal'abun kelompok muslimin lainnya sholat kelompok yang lainnya sedang apa asyik bermain asyik ketawa ketiwi lakin lau amarna bil ma'rufi kulna lilladhi kharijal masjid mathalan tafaddal salla tafaddal salli idhan ijtama'na wa talafna wa lam natafarraq akan tetapi lau amar nabil ma'ruf akan tetapi kalau kita memperingatkan atau mengajak kepada perkara yang ma'ruf Kulna lilladhi kharijal masjid. Kita sampaikan kepada orang-orang yang masih berada di luar masjid. Silakan masuk. Ayo tegakkan salat. Ketika apa? Adzan sudah ber, berkumandang. Idzan ijtama'na wa talafna wa Kalau begitu kita apa? Bisa bersatu dan terhindar dari yang namanya per, perselisihan, perpecahan dan permusuhan. Tidak sebagaimana dikesankan oleh Ustaz Abdul Mukti LC. Iya, dikesankan wakdul fitnah dengan apa diam tidak boleh wis pokoknya asal tidak jumur salah biarkan salah keliru biarkan keliru walaupun terjatuh pada perkara-perkara prinsip perkara prinsipil ahlu sunnah perkara nggak bisa ditawar-tawar kalau Syekh Ibn Uthimin tadi menyebutkan apa boleh anda berbeda pandang pada perkara apa ijtihadiyah para ulama berbeda pandang boleh silakan anda menganggap pendapat Syekh Fulan lebih hak mendekati kebenaran didukung oleh dalil silahkan pada perkara apa ijtihadiyah tetapi perkara persatuan umat bukan perkara ijtihadiyah perkara prinsip bagian dari iman orang-orang yang tidak menyukai persatuan kaum muslim berarti apa berarti memang imannya ada masalah Barakallahu fikum mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh